Idza sa'alaka ibadi anni. Kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, tidak ada kata kul, langsung fa inni qarib. Aku dekat tak berantara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dekatnya? Uji da'watad da'i idza da'an. Kalau dia memanggil, aku menyahut. Saking dekatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat religiwan semuanya Semoga usia bertambah Istiqomah juga semakin bertambah Amal bertambah maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa TV One dimanapun berada. Berikut ini kita bahas hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Adapun komentar ulama tentang hadis ini hadza hadithun sahih. Ini hadisnya hadis sahih. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, doa silahul mu'min." Doa itu senjatanya orang beriman. Kita kalau mau masuk ke hutan, kita mesti punya senjata. Kalau tidak kita akan diterkam oleh binatang buas. Begitu juga dengan dunia. Dunia ini banyak binatang buasnya. Ada harimau, ada buaya, ada singa. Maka harus ada. Apa senjata kita? doa silahul mu'min wa imaduddin. Doa itu adalah tiangnya. Kalau ada kita lihat masjid dengan kubah emas, megah, mewah, cantik, maka sesungguhnya ada inti bangunan itu. Apa dia? Tiang. Kalau tiangnya rapuh dia akan tumbang dan tiangnya itu adalah doa. Wa nurus samawati wal ard. Cahaya langit dan bumi itu adalah doa. Itu ucapan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mau berdoa orang yang sombong, angkuh. Karena doa itu permohonan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin." Sampai akhirnya usianya 86 tahun barulah lahir seorang anak laki-laki bernama Ismail. Tapi rupanya Allah mau melipat gandakan doa itu saking kabulnya doa Nabi Ibrahim istrinya yang mandul bernama Hajar pun hamil 13 tahun setelah itu. Yang sudah difonis semua orang mengatakan tidak akan mungkin dia punya anak. Tapi Allah mau tunjukkan doa Rabbi Habli minas salihin yang mustahil terjadi. 86 tahun umurnya saat Ismail lahir, maka saat Ishak umur Ibrahim 99 tahun, 13 tahun setelah itu. Oleh sebab itu maka tidak ada yang mustahil. Begitu juga dengan Zakaria. Zakaria berdoa, maka Allah kabulkan. Rabbana hab lana min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah berikan keturunan yang baik-baik. Allah kabulkan. Lahirlah seorang anak laki-laki bernama Yahya. Begitu juga ada seorang laki-laki bernama Imran. Imran punya istri bernama Hana. Hana tidak punya anak. Lalu dia bernazar. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku mohon kepadamu ya Allah nanti kalau aku punya anak maka akan aku jadikan dia muharrar. Apa itu muharrar? Khalisan li khidmati baitil maqdis. Kalau nanti aku punya anak, tidak akan aku suruh dia berdagang, tidak akan aku suruh dia berniaga, dia tidak akan bisnis. Dia hanya akan menjadi servant of God, pelayan Tuhan. Dan Allah kabulkan lahir anak itu bernama Maryam. Dan Maryam melahirkan seorang anak laki-laki bernama Isa doa Imran yang luar biasa. Bagaimana dengan doa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Doa yang luar biasa. Saat giginya patah, saat gigi geraham retak, saat pelipis berdarah, saat kaki berdarah, sahabat datang berdoalah ya Rasulullah. Engkau punya doa mustajab. Sekali saja engkau berdoa rata dunia ini, mati mereka orang kafir ini. Berdoalah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aku simpan doa itu. Untuk siapa? Syafa'atan li ummati. Ya Kusimpan doa itu untuk mereka nanti. Untuk mereka yang akan datang 1439 tahun setelah kalian. Akan datang mereka dari tempat yang sangat jauh di balik benua India, di pulau Sumatera, di pulau Jawa, di pulau Kalimantan bentuk mereka berbeda dengan kalian, fisik mereka jauh lebih lemah, umur mereka jauh lebih pendek, dan aku sayang pada mereka. Kalau memikirkan diri, sudah lama dia panjatkan doa itu. Dia ingat kita 1439 tahun yang lalu. Apa yang sudah kita panjatkan doa untuk dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita berdoa untuk dia, sedangkan dia tidak berhajat, dia tidak perlu doa kita doa kita untuk dia akan balik lagi ke kita. Ketika kita doakan dia sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 30 balasan Allah. Man salla alaiya salatan. Siapa yang berselawat untuk Muhammad satu kali. Sallallahu alaihi biha asyara. Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat. Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat. Allah naikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Dia tidak perlu ada orang yang sedang menghembuskan angin kesesatan ke anak-anak kita. Lihat itu, Nabi kalian perlu selawat. Kalian tiap hari selawat kan? Nabi kalian perlu selawat. Nabi kami tidak perlu selawat kami. Allah sudah menyelamatkan dia. Dijamin dia masuk surga. Malaikat berselawat kepadanya. Innallaha Allah wa malaikatahu malaikat yusalluna ala nabi berselawat kepada Muhammad. Apa makna selawat Allah? Apa makna selawat malaikat? Apa makna selawat orang beriman? Selawat Allah, Allah meridhai Muhammad. Salawat malaikat, malaikat memohonkan ampun untuk Muhammad. Salawat manusia, manusia berdoa untuk Muhammad, tapi doa itu kembali untuk dirinya sendiri. Kalau dia banyak bersalawat, akramuhum majlisan, majlis yang paling dekat dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa adalah munajat seorang hamba merendahkan dirinya yang hina ke hadapan Allah. Dia angkat kedua tangannya, Ya Rabb, Ya Rabb. Ya Allah, Ya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat. Biasanya ayat-ayat tentang pertanyaan selalu digunakan kata kul. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, kul katakan ya Muhammad. Ya selalu Yas'alunaka 'anil yatama. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, qul katakan ya Muhammad. Ya selalu Yas'alunaka 'anil mahid. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang haid, qul katakan ya Muhammad. Ya selalu Yas'alunaka 'anil ahillah. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan, qul katakan ya Muhammad. Tapi khusus ayat ini tidak ada kata qul. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, tidak ada kata kul, langsung fa inni qarib. Aku dekat tak berantara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dekatnya? Uji da'wat da'i idza da'an. Kalau dia memanggil, aku menjawab. Saking dekatnya. Kita lanjutkan kajian ini setelah Pemirsa TV One dimanapun berada, setelah kita menyadari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Itulah agaknya kalimat yang paling dapat mewakili kata, walaupun kata terlalu miskin untuk mewakili rasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana ungkapan kita kepada Allah? Maka kita pakailah kalimat yang terbaik diawali dengan minta perlindungan auzubillahi minasyaitonir rajim setelah itu menyebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim setelah itu memuji Allah alhamdulillah rabbil alamin setelah itu berselawat kepada Rasulullah al salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin itu adab-adab berdoa tapi ada pula waktu-waktu ini yang dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dia mendengar Nabi bersabda Nabi bersabda aqrabu ma yakunul abdu min rabbih seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya kapan Seandainya ada orang berkata orang paling dekat dengan Allah ketika di pintu Ka'bah. Oh betapa Allah tidak adil. Kalau lah paling dekat dengan Allah di pintu Ka'bah lalu yang berdoa hanya orang kaya-kaya saja yang miskin bagaimana? Lalu kapan paling dekat dengan Allah? Aqrabu yakunu 'abdu Orang paling dekat dengan Allah wahwa sajid ketika dia sedang bersujud. Hadis riwayat Muslim. Fa'aksirud doa berbanyaklah doa ketika bersujud. Apakah hanya hadis ini saja? Tidak bahwa dalam satu hari Jumat itu seperti cermin, ada satu titik hitam. Siapa yang berdoa tepat pada titik itu, maka Allah akan kabulkan doanya. Tapi Nabi tidak ada menyebutkan kapan titik hitam itu. Maka ulama berijtihad ada 40 pendapat. Kapan titik hitam itu? Ada yang mengatakan petang Jumat, ada yang mengatakan tengah malam Jumat. Bahkan ada ketika kita lihat duduk di antara dua khutbah ada orang yang mengangkat tangan. Kenapa dia mengangkat tangan? Mana dalilnya? Karena ulama berpendapat salah satu letak titik hitam itu antara dua khutbah. Itu ijtihad ulama. Tapi intinya bagaimana kita berdoa dari petang, pagi, siang, dan malam. Kapan lagi? Ketika pasukan perang sedang siap pasukan menuju musuh-musuh yang sudah melecehkan agama Allah. Berdoa dia saat itu. Saat hujan lebat, selebat-lebatnya angin puting beliung, orang ketakutan, semuanya menjerit, berteriak. Tapi dia ingat Allah. Semua orang lalai, tapi dia ingat Allah. Maka Allah kabulkan doanya. kapan lagi? saat orang sedang selesai membaca Al-Quran. Oleh sebab itu Anas ibnu Malik radhiyallahu an wa kana idza khatimal quran jama'a ahlahu. Anas bin Malik kalau sudah selesai menghatamkan Al-Quran dikumpulkannya anaknya, istrinya untuk apa? Berdoa, mengambil barakah doa khatam Quran. Kapan lagi doa makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Doa fi jaufil lail. Ya Rasulullah ayat doa asma' Wahai Rasulullah, apa doa yang paling didengar dikabulkan Allah Ta'ala? Jawfil lail, di tengah malam. Wa minal laili dari sebagian malam. Tidak semua malam. Kami tahu, kamu kalau tidak tidur besok susah bekerja. Maka dari sebagian malam, fatahajjad, lawan kantukmu. Nafilatallak, menjadi amal tambahan bagimu. Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan itu menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Ketika semua orang lain sedang tidur lelap mengigau, dia sempat bermunajat ya Allah siapa yang mau minta ampun Mamin mustaghfirin fa'aghfirulah siapa yang mau minta ampun aku ampunkan dia kata Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian pula ketika berdoa pada orang yang berpuasa orang yang berpuasa hatta yuftir sampai dia berbuka dikabulkan Allah kemudian fi duri kulli salat setiap selesai salat ulama terbagi dua Umar pertama mengatakan dua sholat di akhir sholat sebelum salam. Makanya ada orang yang berdoa sebelum salam. Dan yang kedua setelah selesai salam. Dua-duanya bisa diamalkan. Andai dua-dua diamalkan sebelum salam, imam lama membaca, dia tambahkan doa-doa dengan syarat tetap menggunakan bahasa Arab. Andai tidak dapat melafalkan dalam bahasa Arab dengan bahasa kita, bahasa daerah di dalam hati. Lalu kemudian setelah itu adalah setelah selesai bersolat, maka dia tetap mengangkatkan tangan, bermunajat kepada Allah memintakan segala. Ada adabnya. Antaranya adabnya adalah menghadapkan ke arah kiblat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai doa kalau tidak dengan bersolawat. Karena solawat adalah satu wasilah sampainya doa. Satu-satunya jalan menghadap Allah hanya jalan yang dibawa. Qul katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah kepada mereka yang mengatakan aku cinta pada Allah, aku cinta pada Allah. Syarat cintamu kepada Allah diterima, fattabi'uni, ikuti Muhammad. Banyak orang yang mengaku cinta pada Allah tapi tak mau mengaku Muhammad. Siapa saja yang cinta pada Allah tapi tidak mengakui Muhammad, falai yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Beruntung kita bertuah ketika kita mengikuti Allah dan kita pula mengakui Allah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu-waktu utama berdoa ini kita minta kepada Allah. Saya sudah bolak-balik berdoa kenapa tidak dikabulkan? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Allah mujibun da'wat mengabulkan segala doa dan permohonan. Lalu kenapa doa ke saya belum juga dikabulkan? Karena engkau tidak memahami bahwa ada tiga jenis doa. Yang pertama, langsung dikabulkan Allah seperti yang engkau minta. Seperti doanya Nabi Sulaiman alaihissalam ingin agar singgasana Ratu Balkis sampai, dia tanya pasukan bala tentaranya, Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang sanggup membawa singgasana Balqis sampai akhirnya dia kemari dalam keadaan muslimah? Menyerahkan diri kepada kita. Wala ifritu minal jin. Jin ifrit berkata, Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku sanggup membawa singgasana Balqis sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Tapi ternyata ada yang lebih cepat lagi daripada itu. Apa kata Asif bin Balkhiyah? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup memindahkannya sebelum matamu berkedip. Begitu cepatnya doa Sulaiman alaihissalam. Tapi kemudian ada pula jenis doa itu ditunda Allah sampai masa kita boleh menerimanya. Seorang ibu melarang anaknya minta pisau, jangan ini tajam. Bukan berarti dia tidak sayang, umurmu belum cukup, nanti kau terluka. Dan ada pula doa itu memang nanti di akhirat diberikan Allah Subhanahu Malah taala. Mala a'yunun ra'at belum pernah dilihat mata, wala uzunun sami'at belum pernah didengar telinga, wala khatar ala qalbi bashar belum pernah terlintas di hati manusia ya mujibas sa'irin wa ya rahimad dhafa wal fuqara wal masakin senantiasa kita merendahkan hati mengatakan kepada Allah aku hina tak ada apa-apanya ciri orang yang rendah hati adalah selalu meminta perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang tidak mau berdoa orang yang sombong tidak mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan lanjutkan tentang doa ini setelah yang berikut. Pemirsa TV One dimanapun berada, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يزال يستجاب للعبد. Allah akan terus mengabulkan doa seorang hamba sampai kapan? Malam ya bi ithmin au qati'ati rahim. Selama dia tidak berdoa pertama dosa. Doanya minta perbuatan supaya orang ini mati, supaya orang ini sakit, itu dosa. Tidak dikabulkan Allah. Au qati'ati rahim atau memutuskan tali silaturahim. Ya Allah, buatlah si anu ini benci dengan ini. Tidak dikabulkan Allah. Malam yasta'jil selama dia tidak yasta'jil. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-istijal selama dia tidak yasta'jil, tergesa-gesa. Makna maksud tergesa-gesa itu apa?" Kata Nabi, yang dimaksud tergesa-gesa itu dia ngomong begini. Da'autu wa qad da'autu. Aku sudah bolak-balik berdoa. Falam ara yastajibuli. Tapi aku lihat tidak ada doaku terkabul. Nah, itu orang itu sudah melakukan yastajil namanya. Aku sudah doa bolak-balik, kenapa tidak dikabulkan? Fayastahsiru an inda dhalik. Lalu kemudian dia merasa bosan, merasa muak, merasa tidak perlu lagi berdoa. Wa yada'ud doa. Akhirnya dia tidak berdoa sama sekali. Maka dia termasuk orang-orang yang merugi karena dia tidak dapat pahala doa. Karena Doa itu adalah ibadah. Umar bin Khattab ditanya, mengapa engkau tidak berhenti berdoa, wahai Umar bin Khattab? Aku tidak tahu doaku itu dikabulkan Allah kapan, tapi aku terus berdoa karena aku yakin doa adalah ibadah. Bahkan sholat itu pun isinya doa. Rabbi Fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni adini wa'afini wa'afani. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min al qabri wa min fitnatil mahya wa mamat min syarri fitnatil masyid dajjal. Nabi pada malam perang Badar, malam Jumat 17 Ramadan berdoa dari ba'da Isya sampai azan subuh tangannya ke atas. Datang Abu Bakar Siddiq ketika Nabi sedang berdoa, datang Abu Bakar, "Hasbuka ya Rasulullah, cukuplah itu ya Rasulullah, tidurlah besok kita mau perang." Nabi tak berdoa. Nabi saja yang dikabulkan Allah doanya. "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Apapun yang kau mau, kita tidak boleh membeda-bedakan para nabi, tapi Allah membedakan. Allah yang membedakan. Coba lihat doa Nabi Ibrahim, coba lihat doa Nabi Musa, coba lihat doa Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berdoa baru dikabulkan Allah. Rabbi syrahli sadri. Lapangkan dadaku. Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad tidak. Apa kata Allah untuk Muhammad? Alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu ya Muhammad? belum berdoa sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak membedakan, tapi Allah yang membedakan mereka. Itu keutamaan dia. Allah yang ada manusia, sedikit yang diangkatnya jadi nabi, sedikit yang diangkatnya jadi rasul, sedikit yang jadi ulul azmi, puncaknya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang nabi saja, induk daripada sayyidul khalqi ajmain, dia tetap juga berdoa sampai tangannya ke atas sampai ketika jatuh murdah sorbannya kita kalau sedang berdoa tiba-tiba jatuh kita urus sorban dulu baru berdoa tapi pada kala itu Nabi sedang berdoa dia tidak pedulikan sorbannya datang Abu Bakar Siddiq mengangkat murdah itu naik ke pundak tengkuknya hasbuka tidak tetap berdoa kepada Allah jadi orang yang tidak berdoa itu bisa jadi dia ingkar sunnah karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati ikuti sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin sunnah khulafa rasyidin Abu Bakar berdoa Umar berdoa Utsman berdoa Ali berdoa radhiyallahu anhu ajma'in orang-orang soleh berdoa Ratibul Haddad apa isinya doa Ratibul Attas apa isinya doa uh, Al-Barzanji apa isinya doa Al-Burdah apa isinya ada doa di dalam mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini adalah bagian dari kerendahan hati ketawaduan. Sulitkah bagi Allah mengabulkan doa-doa kita? Tidak ada yang sulit bagi Allah mudah. Lebih ringan daripada membalikkan telapak tangan. Lebih ringan daripada mengendipkan kelopak mata. Tapi kenapa Allah Ta'ala menunda doa itu? Dia hanya ingin agar kita meneteskan air mata. Dia hanya ingin agar kita melawan kantuk di tengah malam. Dia hanya ingin melihat kita tegak bersimpuh. Dia hanya ingin melihat kita bersujud dan menangis di hadapannya. Itu yang membuat doa kita itu tidak juga dikabulkan Allah Subhanahu Bukan tidak, tapi belum. Sampai masanya semua akan indah, semua akan menarik. Janji Allah SWT, Inna kala tukhliful mi'an. Engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Fastajaba lakum rabbuhum anni la udhi'u. Maka Allah mengabulkan doa mereka, sesungguhnya aku tidak pernah menyia-nyiakan doa mereka. Oleh sebab itu bagaimana Nabi Muhammad SAW meminta di bulan Syaban. Ada peristiwa apa di bulan Syaban? ada bulan apa peristiwa Ramadan, ada bulan setiap bulan ada peristiwa-peristiwa yang menarik. Maka pada saat Nabi SAW meminta karena orang Yahudi mengejek, bolak-balik dia mengejek. Ah, lihat itu Muhammad menghadap solat ke Baitul Maqdis. Lihatlah Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Nabi Muhammad SAW menengadahkan matanya ke atas, mohon kepada Allah. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' Kami melihat tatapan wajahmu menghadap ke atasnya Muhammad. Falan waliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami menghadapkan arahmu ke arah kiblat yang kau mau, yang kau suka. Turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berapa lama dia menantikan itu? 17 bulan lamanya barulah berpindah arah 17 bulan dia bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam terjebak di lembah Tih dari Mesir menuju Palestina berputar-putar mereka 40 tahun mendapatkan berdoa siang dan malam begitu para nabi lalu siapa kita yang memaksakan kehendak kita yang memaksakan kemauan kita mengalahkan kemauan Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu kita bermohon mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berdoa Allahumma stajib doa'ana kabulkan doa kami ya arhamar rahimin wahai engkau yang maha pengasih dan maha penyayang Allahumma taqabbal minna terimalah amal kami innaka antas samiul alim engkau maha mengetahui engkau lagi maha mendengar wa tub alaina terima taubat kami innaka antat tawwabur rahim engkau maha penerima taubat maha kasih dan sayang waffiqna lima tuhibbuhu wa tarwah tanamkan taufik hidayah dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau rindai ya Allah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Selamat bersahur, selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.